Aina huwa? Mana? Yang katanya teman seiringmu yang engkau tenang bersamanya. Qala amami wa ma'i. Ada di hadapanku dan selalu bersamaku. Wa khalfi dan di belakangku. Wa an yamini wa shimali. Ada di kananku, ada di kiriku dan ada di atasku. Yani Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian menghadap di sana Allah Subhanahu wa taala. Dan itu karena besarnya. Allahu akbar. Allah Maha besar. Langit saja yang sangat kecil dibandingkan dengan Allah, kamu ke kanan langit, kamu ke kiri juga langit, di atas juga langit. Nah. Barakallahu fikum. Apalagi Allahu akbar. Wa kana Shibli yunshid dan Shibli menyebutkan syair-syairnya Walaupun sering diterjemahkan mendendangkan syair, tapi bukan berarti nyanyi. Bukan berarti nyanyi. Mendendangkan syair artinya membacakan syairnya. Idza nahnu adlajna wa anta amamana. Kafa limatayana bidakraka hadiya. Kalau kami di dalam gelap, sedangkan engkau di hadapanku, Kafa limatayana bidikrak. Maka cukup bagi kami dengan sebut segala kebutuhan kami. Dengan mengingat engkau sebagai pembimbing. Yani. Jibli, Rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Menyatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bersama seseorang maka orang nggak usah ragu, nggak usah bingung. Dia akan mendapatkan semua apa yang dia inginkan. Dari Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan ketentraman. Ini makna hadis ihfazillah tajidhu tujaha. Jagalah agama Allah, Allah akan ada di hadapanmu. Jangan khawatir. Allah bersamamu. Ma'iyah ada dua. Ada ma'iyah yang bermakna kebersamaan di dalam mendukung, membantu, membela, ada kebersamaan yang sifatnya umum. Maka disebutkan dua oleh para ulama, ma'iyatun khasah dan ma'iyatun ammah. Ma'iyatun khasah maknanya berbeda, ma'riyatul ammah maknanya berbeda. Kita sebutkan dulu yang ammah, yang umum. Ma'riyatul ammah ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma'akum aina ma'akuntum. dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Bersama siapa itu? Ya semua kalian. Ketika Allah menyatakan Siapa yang berkumpul tiga orang maka Allah yang keempatnya, siapa yang berkumpul empat orang maka Allah yang kelimanya, siapa yang berkumpul lima orang maka Allah yang keenamnya. Dimanapun kalian berada, Allah bersama kalian. Ini am, sifatnya umum. Semua manusia harus tahu bahwa Allah bersama mereka. Sehingga mau berbuat dosa takut, Allah bersamanya. Mau berbuat maksiat tidak berani, malu, khawatir, karena dia merasa Allah bersamanya. Ini ma'iyatun ammah. Berarti apa makna ma'iyatun ammah? Kebersamaan secara umum. Allah melihat, Allah mengetahui, Allah mengawasi. Tetapi ada ma'iyatun khosah. Dan ini tidak seluruhnya. Kalau yang pertama tadi seluruhnya. Seluruh manusia akan dikatakan Allah bersama mereka. Tetapi ma'iyatun khasah adalah kebersamaan yang sifatnya khusus. Allah hanya sebutkan kepada orang-orang tertentu saja. Seperti Allah katakan pada Musa dan Harun. Yang ketika menyatakan kepada Allah, Ya Allah, sesungguhnya aku punya dosa di sana, pernah membunuh orang, mereka akan membunuh aku, mereka akan begini, mereka akan begitu. Apa kata Allah? Innani ma'akuma asma'u wa ara. Aku bersama kalian berdua. Aku bersama kalian berdua. Ini maknanya bukan hanya mengetahui dan melihat. Aku akan membelamu, aku akan menolongmu, aku akan mendukungmu. Baik, kalau Maya seperti ini, apakah ada pada orang kafir? Tidak ada. Tidak mungkin orang kafir dibela oleh Allah Ta'ala. Maka Maya yang kedua ini Maya tun ma'iyatun Maya tun khasah bagaimana didapat? Ini hadisnya. Ini jawabannya. Ehfadillah tajidhu tujahak. Kamu jaga agama Allah, syariat Allah, Allah akan selalu di hadapanmu. Jangan khawatir. membela mu, mendukungmu, memberikan apa yang kamu minta, mengabulkan doa-doamu. Qawlu, kemudian kalimat ketiga dari hadis. Ta'arraf atau ta'arraf ila Allah fil raqa. Ya'ridka fi shiddah. Kalimat ketiga, kenalilah Allah di dalam engkau suka. Raqa, kebahagiaan, ketenangan, kesukaan, kelapangan, itu raqa. Kenalilah Allah dalam keadaan kamu suka, niscaya Allah akan mengenalimu dalam keadaan kamu susah. Kenalilah Allah dalam keadaan kamu sedang lapang, niscaya Allah akan mengenalimu kala kamu sempit. Maknanya, yakni annal abda idza idza taqallah wa hafadha hududahu wa ra'a huquqahu fi hali raqa' faqad ta'arrafa bidzalika ila Allah faqad ta'arraf bidzalika ila Allah maknanya siapa atau jika seorang hamba bertakwa kepada Allah ini mana kenalilah Allah <clears throat> sama seperti tadi jagalah Allah jagalah agama Allah kenalilah Allah kenalilah syariatnya mana yang halal mana yang haram mana yang boleh mana yang tidak mana yang wajib mana yang dianjurkan mana yang sunnah kenalilah Allah kalau kita bertakwa kepada Allah, mengenali hak-haknya, mengenali syariatnya, mengenali hukum-hukumnya, wa hafidha hududahu, menjaga batas-batas hukumnya, wa ra'a huquqahu, menjaga hak-hak Allah, fi hali rakaihi, dalam keadaan dia sedang suka, sedang gembira. Faqad ta'arraf bidzalika ila Allah Berarti orang itu sedang mengenali Allah dalam keadaan sus dalam keadaan suka. Wasara bainahu wa baina rabbih ma'rifatun khassah. Maka ketika itu jadilah antara dia dengan Allah ada perkenalan yang dekat. Karena mengenali hak Allah, mengenali syariatnya, mengenali hukum-hukumnya, mengenali batas-batas agamanya, maka berarti dia sedang dekat dengan Allah Ta'ala. Dalam keadaan suka, dalam keadaan kaya, dalam keadaan lapang, dalam keadaan dia gembira, tidak melupakan Allah Ta'ala. Fa'arafa rabbahu fi syiddah. Atau fa'arafahu rabbuhu fi syiddah. Saya ulangi, yang kedua yang benar. Yang kedua yang benar. Fa'arafahu uh, rabbuhu dengan dhammah kepada Rabb. Artinya dia pelakunya. Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan mengenali dia. Fisiddah. dalam keadaan susah. Wara'alahu ta'arrufahu ilaihi firraqa. Wara'alahu dan Allah jaga perkenalan dia kepada Allah dalam keadaan suka. Allah jaga sampai ketika dia susah. Mudah-mudahan tepat terjemahnya. Perkenalan. Kalau sufi mengistilahkan dengan ma'rifat. Ini makna ta'aruf. Sufi mengenal, mengistilahkan dengan ma'rifat. Yang maknanya sama, ma'rifat. Mengenali Allah Ta'ala. Tetapi mereka sudah bergeser-bergeser <clears throat> menyeret makna ma'rifat kepada makna-makna yang batil. Kalau sudah sampai ma'rifat katanya, maka dia sudah tidak terikat lagi dengan syariat. Terbalik. Justru ma'rifat itu adalah seorang yang benar-benar kenal hak Allah dan ditunaikan. Yang benar-benar memiliki ma'rifat, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini hak Allah, ini hukum Allah, ini syariat Allah yang harus dia jalani, ini jalan Allah yang harus dia telusuri. Itu ma'rifatullah. Itu ma'rifatullah. Mengenali tauhid, la ilaha illallah, mengenali rububiyahnya, uluhiyahnya, mengenali asma dan sifatnya. Ini juga ma'rifat. مِنَ الشَّدَائِدِ Ketika dia susah, Allah pun kenal hambanya ini. Masih mengenali hambanya yang kemarin dalam keadaan suka dia saleh, dalam keadaan suka dia menepati hak-hak Allah. Maka Allah tolong dia ketika susah. مِنَ الشَّدَائِدِ Allah selamatkan dia dari kesusahan-kesusahan bihadhil ma'rifah dengan ma'rifah tadi. وَهَذِهِ ma'rifatun خَاصَّةٌ dan ini adalah ma'rifatun khasa. Taqtadi qurbal abdi min rabbih. Ma'rifatun khasa, Konsekuensinya adalah niscaya dia akan dekat dengan Allah dan dibantu oleh Allah. Wa mahabbatuhu lahu dan kecintaannya kepadanya. Wa ijabatuhu li du'aih dan niscaya akan dikabulkan doa-doanya. Alhamdulillah. Sama dengan ma'iyah tadi ada berapa ma'iyah? Dua, ma'iyatul amma, ma'iyatul khasa. Apa ma'iyatul amma, ma'iyatul amma? Allah bersama kalian, melihat kalian, mengetahui kalian, mengawasi kalian. Maka ini tentunya semuanya. Muslim, kafir, saleh, fasik, semua diingatkan Allah bersama kalian. Jangan macam-macam. Allah melihat kalian. Itu yang amma. Yang khasa tadi, aku bersamamu. Yani aku di pihakmu. Aku membela kalian, aku membantu kalian. Makanya khusus bagi orang-orang mukmin saleh. Khusus bagi muttaqin. Demikian pula ma'rifatullahi lil abdi. Demikian pula pengenalan Allah terhadap hambanya. Mungkin kita akan berkata, Allah yang mengenali semuanya. Allah maha tahu. Maka kalau dikatakan ma'rifatullah lil ibad, ma'rifat Allah kepada hamba-hambanya, ya semua Allah tahu. Iya. Itu benar. Tapi itu yang dimaksud adalah ma'rifatun ammah. Pengenalan Allah secara umum, iya Allah tahu semuanya, rinci Allah tahu. Tapi makna yang kedua, ma'rifatullah yang satu ini, yang kedua ini, ini maknanya adalah Allah sangat kenal denganmu dan dekat sehingga Allah membelamu, membantumu, mendukungmu. Paham ya perbedaannya? Bukan kenal dalam artian tahu, bukan. Tetapi sudah dekat dengannya ini makna jika engkau kenali Allah dalam keadaan suka, Allah akan mengenalimu dalam keadaan susah. Mungkin ada yang menjawab, bagi orang yang berpikirnya pendek, langsung berkata, Allah kan kenal semua. Kok Allah mengenalimu dalam keadaan susah? Allah kenal semua manusia. Iya, itu yang ammah. Ma'rifatun ammah. Pengenalan secara umum, iya. Tapi ini bukan dengan makna itu. Makna yang kedua. Yaitu Allah mengenali engkau bahwa engkau hambanya yang saleh, Allah dekat denganmu, Allah itu namanya kenal. Sebagaimana dalam bahasa Indonesia seperti bahasa Arab sama. Ya. Oh saya kenal dia, itu teman saya. Ya. Itu makna pengenalan yang kedua. Kalau yang pertama mengetahui semuanya, kamu siapa, bagaimana perbuatannya Allah tahu semua. Sifatnya bagaimana Allah tahu semua. Itu ma'rifatun amah ada Adapun ma'rifatun khasah artinya Allah sudah dekat dengan dia dan dia dekat dengan Allah taala. Yuhibbuhu wa yuhibbu. Allah cinta dia dan dia cinta Allah. Itu makna ma'rifah yang khasah. Fa ma'rifatul 'abdi li rabbih naw'an. Kata Ibnu Rajab, maka yang namanya ma'rifatullah kepada hambanya ada dua. Naw'ani ada dua jenis. Ahaduhuma, salah satunya al-ma'rifatul 'ammah pengenalan secara umum. Apa itu pengenalan secara umum? Wahia ma'rifatul iqrar bihi wa tasdiqi wal imani wa hadi amatun lil mu'minin. Bahwasanya Allah mengenali dan mengetahui membenarkan keimanan mereka. Ini umum bagi setiap mukminin. Wa yang kedua, ma'rifatun khassah. Pengenalan secara khusus taqtadi mailal qalbi yang terkandung dalamnya kecenderungan <clears throat> cinta kepada Allah SWT bil kulliyah. Sebentar, saya ulang lagi. Ini yang disebutkan oleh Rajab bukan ma'rifatullah kepada hamba. <clears throat> Saya ulangi, ma'rifatul hamba kepada Allah. Ma'rifatul abdi di Makanya kelihatan agak Agak janggal yang kedua aja. Saya ulangi. Pengenalan seorang hamba kepada Allah juga dua macam. Tadi kita berbicara pengenalan Allah terhadap hambanya. Sekarang pengenalan seorang hamba kepada Rabbnya juga dua. Pengenalan seorang hamba kepada Allah yang sifatnya umum adalah seluruh mukminin muslimin. Yaitu ma'rifatul iqrar bihi. Mengimani Allah, membenarkan, percaya ini amatul ini, ini umum. Setiap orang yang punya iman sebiji darah pun punya ikrar, punya ma'rifah yang jenis pertama. Ma'rifatun amma. Sekarang ma'rifatun khasah. Bahwa seorang hamba kenal Allah bukan hanya mengetahuinya secara ikrar saja, tetapi ada mailul qalbi. Ada kecenderungan hati. Ada kecenderungan hati. Ilallah wanqita'i ilaih dan bahkan berupaya mengkhususkan kecintaannya kepada Allah SWT. Wal unsubihi bahkan dia merasa tentram dengan berzikir pada Allah, dengan mengingat Allah, dengan beribadah pada Allah. Waktu Wa Nabi Dikri merasa tentram dengan mengingat Allah. Ini sudah khusus. Sudah tingkatan ma'rifat. Nah, kalau yang tadi ma'rifatul ammah umum, seluruh muslimin kenal Allah. Apakah kamu kenal Allah? Kenal. Oh, Siapa dia? Pencipta langit dan bumi. Yang tiada ilah kecuali dia. Yang perlu kita beribadah kepadanya. Itu satu Allah. Tetapi bedakan dengan para aulia, para wali-wali yang sangat cinta kepada Allah. Yang kalau menyebut nama Allah tentram hatinya. Ibadah menjadi qurratu ain, Wa imamul aulia Rasulullah SAW. Imamnya para wali adalah Rasulullah SAW. Apa kata Nabi SAW? Ya Bilal, arifna. Tentramkan kami. Istirahatkan kami. Maksudnya suruh azan. Artinya salat bagi beliau SAW adalah ketentraman jiwa, ketenangan, roha. Tapi apakah seperti ini seorang mukmin seluruhnya? Tidak ada yang merasa sholat itu suatu yang berat. Oh, azan lagi. Baru tadi sholat turun. Karena sudah asal, Karena merasa bukan suka, tapi merasa tugas gitu saja. Tapi yang kedua ini ma'rifatul khasah mengenali Allah secara khusus. Yani ada kecenderungan hati, kecintaan, ketentraman. Bahkan semakin menyebut Allah semakin tentram. Wahada qalilun mahum. Sedikit sekali orang yang seperti ini wal haya minhu memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala wal haibah lahu merasa haibah mengagungkan Allah membesarkan Allah wa hadhil ma'rifatul khassah ini adalah pengenalan secara khusus kamu kenal sedangkan yang ini kenal dalam tanda petik jadi kenal betul dengan Allah Ta'ala dan dekat dengan Allah Ta'ala. Qala Hiya allati yaduru hawlaha al-arifun. Kata Ibn Rajab, pengenalan khusus inilah yang beredar di kalangan para arifun atau arifin. Nama-nama julukan-julukan Zainul Arifin. Apalagi yang terakhirnya Arifin itu diambil dari istilah-istilah mereka yang mengkhususkan. Nah, betul-betul orang yang arif billah, yang mengenali Allah Taala itu maksudnya. Dan jangan heran kalau istilah ini sangat populer di kalangan sufi, sangat populer. Mereka punya tingkatan sekian dan orang-orangnya juga dijuluki dengan julukan-julukan. Yang masih tingkatan pertama dijuluki salikin. Nanti tingkatan kedua qasidin. Tingkatan ketiga baru kemudian arifin ila akhir. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah setelah beliau mengkaji al-sunnah mempelajari pentingnya sunnah ila akhir istilah-istilah tersebut dipakai oleh beliau tapi diterangkan secara makna ahlu sunnah. Diterangkan dengan makna makna ahlu sunnah. Sehingga beliau punya kitab yang di akhirnya ada kalimat salikin, ada manhajul qasidin, ada uh, lagi? madarijus salikin. Yani orang yang mau jadi salikin harus begini. Kalau mau jadi qasidin harus begini. Kalau arifin seperti ini yang sedang kita bahas. Yani kalau mau tahu siapa arif baca hadis ini. Kalau engkau mengenali Allah dalam keadaan suka, Allah akan mengenalimu dalam keadaan susah. Ya'rifka bisyiddah. Ta'arraf ilallahi firraha. Kenalilah Allah dalam keadaan suka. Niscaya Allah akan mengenalimu dalam keadaan susah. Kama qala ba'duhum. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian mereka. Masakinu ahli dunya. Kharaju minha وما dhaqu أطيب ma fiha. masakin ahli dunia orang-orang yang perlu dikasihani dari penduduk dunia adalah orang yang keluar dari dunia belum pernah merasakan yang paling lezat di dunia itu masakin kasihan mereka kharaju minha wa madaqu atyaba ma fiha keluar daripadanya dalam keadaan belum merasakan wa belum merasakan at ma fiha, yang paling tayyib di dunia. Ditanya, qila mahu? Apa itu yang paling tayyib di dunia? Qala ma'rifatullah azza wa jalla. Mengenali Allah azza wa jalla. Tayyib di akhirat apa yang diharap-harapkan oleh manusia? Jannah. Apakah ada yang lebih dari jannah? Ada? Apa itu? Kata wajah Allah Kata Bukhari rahimahullah dan kata para ulama ahlu sunnah. Sebagaimana jannah dengan melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ternyata lebih tinggi melihat wajah Allah Ta'ala. Maka demikian pula di dunia. Dengan perhiasan sekian macam perhiasan dunia, keindahan dunia, kelezatan dunia. Yang lebih nikmat adalah mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini dirasakan oleh arifun yang sudah sampai tingkat ma'rif. Yang sudah sampai tingkat ma'rifat. Bukan istilah sufi, istilah ahlu sunnah. ini sudah imannya mencapai pengenalan Allah dengan pengenalan khasah. Sehingga ada kecintaan tumbuh dalam hatinya dengan sempurna. Ada kerinduan kepada Allah. Nah ketika dia mengingat Allah nikmat di dunia dan dia menyatakan kasihan mereka-mereka yang mati dalam keadaan belum pernah merasakan atyaba ma fi dunia. Belum pernah merasakan apa yang paling nikmat di dunia. Kasihan mereka. Baik, orang yang paling rindu kepada Allah siapa? Yang ini. Yang tadi mencari bagaimana mengingat Allah, mengerjakan ibadah-ibadah, membaca Al-Qur'an, berzikir. Ini dekat dengan Allah Ta'ala. Semakin dekat, semakin tenteram. Orang ini paling rindu. Maka ketika di jannah atau di mahsyar sudah bertanya, mana Rabbku? Sudah bertanya-tanya, Aina Rabbi? Mana Rabbku? Sampai dalam jannah, dia merasakan kenikmatan, bukan tidak. Tapi ketika ditawarkan, betapa senangnya mereka. Karena sudah sejak di dunia, dia rindu pada Allah Ta'ala. Maka ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka, bagi arifin khususnya dan umumnya bagi seluruh manusia yang ditawarkan oleh Allah apa? Wa man yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin perjumpaan dengan Allah, maka beramalah dengan amalan yang saleh dan jangan syirik. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah? Yang ini ingin surga, ya, bagus tidak tidak salah yang ini ingin bertemu dengan Allah itu sudah lebih tinggi sudah lebih tinggi lagi ingin bertemu dengan Allah dan memandang wajah Allah swt rindu kepada Allah swt sebagaimana dua perbedaan ini maka ma'rifatullah juga dua perbedaannya ada ma'rifatun ammah ada ma'rifatun khassah qala wa qala Ahmad ibn Asim al-Antaqi ahabbu wa uhibbu anna amuta hatta a'rifa maulaya. Aku ingin atau aku suka untuk tidak mati kecuali setelah aku mengenali maulaku. Sesungguhnya kalau secara teori dia sudah kenal Allah Ta'ala. Kenapa dia berkata, aku ingin sebelum aku mati, aku mengenali Rabbku, mengenali Maulaya. Qala Sebelum kita bertanya, dia sudah menjawab. Qala walaysa ma'rifatul iqrar bihi. Bukan pengenalan itu hanya sekedar ikrar. Amantu billah atau ikrar la ilaha illallah. Walakin al-ma'rifah allati idza araftuhu istahyaitu minhu. Aku ingin mengenali Allah sampai ketika aku kenal dia, aku malu padanya. Ketika aku kenal Allah, aku malu untuk berbuat yang tidak pantas. Ini pengenalan yang lebih tinggi. Lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru sekarang dibalik. Ma'rifat Allah kepada hambanya. Juga dua macam. Tadi ma'rifah hamba kepada Allah. Ada dua macam. Ma'rifah umum seluruh muslimin kenal Allah dan ma'rifah para awliyanya yang kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Idza Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Disebut nama Allah bergetar hatinya, dibacakan Al-Qur'an, bertambah imannya dan selalu bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Ini qalilun ma'hum. Sedikit mereka. Tetapi ketika satu golongan mencari pengenalan yang kedua ini, sekian orang Rasulullah SAW salah jalan. Ya. Ingin mencari makrifah yang kedua. Mereka memakai cara-cara yang aneh. Dengan ngelamun. Dengan diiringi musik. Saya merasakan Allah dalam hatiku. Ya. Semakin dia berkhayal, merasa semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Akhirnya sesat. Ya. Maka diajarkan oleh para ulama ahlus sunnah, termasuk Ibnu Rajab dalam kitab kita ini, bahwa mengenali Allah dengan ma'rifatun khasa bukan begitu caranya. Tapi dengan meningkatkan ketakwaan. Ta'arraf ilallah firraha. Kenalilah hak Allah, kenalilah batas Allah, kenalilah syariat Allah, kenalilah sifat-sifat Allah secara yakin sampai menjadikan engkau malu kepada Allah cinta kepadanya, rindu kepadanya, maka ini semakin tinggi, semakin tinggi, maka berakhir atau akan berujung pada ma'rifatullah yang khasah. Wa ma'rifatullahi aidan li'abdihi naw'an. Pengenalan Allah terhadap hambanya juga dua macam. Pertama ma'rifatun ammah. Pertama pengenalan secara umum. hiya ilmuhu subhanahu wa ta'ala bi'ibadih. Pengenalan Allah terhadap hambanya. Ya ilmunya. Ini yang ammah. Allah tahu hamba-hambanya bahkan lebih rinci dari manusia dengan manusia siapapun bahkan dari seorang kekasih pada kekasihnya Allah lebih tahu tentang dia daripada orang terdekatnya wa tilahu ala ma asarruhu wa ma a'lanuhu dan Allah melihat mereka apa yang mereka sembunyikan maupun apa yang mereka jelaskan terang-terangan Allah berfirman walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu kami menciptakan manusia dan kami tahu apa yang dibisikkan oleh hatinya kata Allah. Waqala dan juga Allah berfirman, "Huwa a'lamu bikum id ansha'akum min al-ardi wa id antum ajinnah wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum." Dia lebih mengetahui terhadap kalian ketika menciptakan kalian dari tanah dan ketika kalian janin di perut ibu-ibu kalian, Allah tahu. Ini pengenalan Allah terhadap hambanya secara umum. Semua bayi lahir Allah tahu sifat-sifatnya. Wasani ma'rifatun khasah. Yang kedua pengenalan Allah secara khusus. Wahia taqtadi mahabbatuhu li'abdi. Pengenalan yang secara khusus mengandung kecintaan. Kalau tadi Allah kenal pula orang kafir, tapi Allah tidak cinta. Allah kenal sifat-sifatnya, tapi Allah tidak cinta. Tapi ma'rifatun khasah adalah pengenalan yang mengandung cinta. Wa taqribuhu ilaih. Dan mengandung kedekatan dengan Allah. Sama dengan pembahasan masalah idofah. Sama dengan pembahasan masalah idofah. Disandarkan kepada Allah. Siapa yang disebut hamba Allah? Ada dua makna juga. Semua manusia hamba Allah. Itu secara umum. Tetapi Allah katakan dalam Al-Quran, Inna ibadi Aisa alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku gak bisa dikuasai syaitan. Yang mana itu? Umum? Tidak. Khusus. Disandarkan kepada Allah secara khusus. Hamba-hambaku yang Allah betul-betul akui mereka. Allah cinta pada mereka. Inna ibadi Laisa alaihim sultan. Hamba-hambaku gak akan bisa dikuasai oleh iblis. Demikian pula Allah katakan wa ibadur Rahman alladziina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang Maha Rahman adalah yang berjalan di muka bumi dengan tidak sombong. Yang ketika diajak bicara orang-orang bodoh, dia mengucapkan kalimat salam, selamatan. Sebutkan sifat-sifatnya itu ibadur rahman. Apakah yang tidak begitu bukan ibadur rahman? Hah? Tergantung. Apa makna penyandarannya kepada Allah? Kalau idofahnya secara umum, idofatun ammah, iya, seluruh manusia hamba Allah. Tapi kalau idofatun khasah, penyandaran kepada Allah secara khusus, maka hanya mukmin. Allah katakan inna ibadi laysa alaihim sultan, hanya mukmin. Allah katakan wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna hanya mukmin yang Allah cintai mereka. Seakan-akan Allah berkata, ini hambaku. Allah aku di hadapan penduduk langit, Allah banggakan. Lihat hamba-hambaku. Ikhwan Ibn A'azakullah mirip dengan itu pembahasan masalah ma'rifatullah. Allah mengenali hamba-hambanya. Secara umum Allah mengenali seluruhnya. Tetapi di dalam hadis ini Allah akan mengenalimu itu pengenalannya pengenalan khusus. Allah mengenalimu dengan dekat, cinta, Allah bersamamu, Allah di pihakmu, Allah akan membantumu ila akhir. Yakni pengenalan yang mengandung kecintaan, kedekatan, dikabulkan doanya, diselamatkan dari kesusahan, wahiyal musyar ilaihi biqaulihi fi ma yahki an rabbih. Dan ini yang diisyaratkan dengan ucapan Nabi SAW dalam riwayat yang beliau kisahkan dari Allah. Hadis apa? Hadis Qudsi. Wala yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Kata Nabi, Allah berkata, dan hambaku terus mendekat kepadaku dengan yang sunnah-sunnah hatta uhibbah sehingga aku cinta kepadanya. Faida ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta kepadanya, kuntu sam'ahu maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya dan menjadi matanya yang dia memandang dengannya menjadi tangannya yang dia memukul dengannya menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya wa idza sa'alani kalau dia bertanya kepadaku la u'tiyanna kalau dia meminta kepadaku akan aku beri wala in kalau berlindung kepadaku la u'izanna aku akan lindungi dia Wala inda'ani la ujibanna. Kalau berdoa kepada Aku akan aku kabulkan. Ini ma'rifah khosoh. Ma'rifah khosoh. Ini pengenalan Allah secara khusus. Kalau seorang hambaku mendekat kepadaku, setelah yang wajib-wajib ditambah dengan yang sunnah-sunnah, sampai aku cinta padanya. Kalau aku sudah cinta padanya, maka aku akan memberikan taufik. Taufik itu ketepatan di dalam berbuat. Ketika mendengar dengan taufik dari Allah. Ketika melihat dengan taufik dari Allah. Ketika memukul dengan taufik dari Allah. Ketika berjalan dengan taufik dari Allah. Maka apa yang dikerjakannya. Apa yang dilihatnya. Apa yang diperbuatnya. Apa yang didengarnya. Sesuai dengan apa yang Allah maukan. Sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Sesuai dengan syariat Allah. Masya Allah. Ini waliyun min awliyaillah. Ini yang disebut dengan wali. Wali bukan yang bisa sholat di atas air. Wali bukan yang bisa main bola api. Wali bukan orang yang bertapa di pinggir kali. Wali bukan yang seperti itu. Ini wali. Karena di awal hadis yang menyatakan man ada li fakat faqad adantuhu bil harb. Siapa yang menyakiti wali-waliku, aku umumkan perang kepadanya. Hati-hati. Siapa yang mengganggu wali-wali Allah, Allah akan umumkan perang kepadanya. Ini khonibin a'azakumullah yang kita bisa sampaikan pagi hari ini dan kelihatannya agak panjang. Walaupun minkum alal iqalah. Anggap saja jamaah takhir dengan yang kemarin. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.